بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله عظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-53 dan kita dalam buku panduan kita Al-Fiqhul Muyassar eh, sekarang kita melangkah ke bab yang ketiga hal-hal yang dianjurkan dan dimakruhkan dalam puasa atau siam. Dalam bab ini banyak terdiri dari beberapa bagian. Eh, bagian pertama yang akan kita bahas adalah hal-hal yang dianjurkan dalam puasa. Jadi ketika kita dalam berpuasa ini ada hal-hal yang sangat dianjurkan bagi kita. Yang pertama adalah sahur. Ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Artinya, hendaklah kalian makan sahur karena sesungguhnya di dalam makan sahur terkandung keberkahan. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, sahur ini terwujud dengan makan banyak ataupun sedikit walaupun hanya dengan seteguk air. Waktu sahur dari Eh, sejak tengah malam sampai terbit fajar ya. Fajar maksudnya sini fajar sholih. Jadi intinya adalah sangat dianjurkan bagi kita yang mau berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah untuk bersahur. Dan yang lebih abdul bagi kita sahur itu adalah diakhirkan. Yaitu di waktu-waktu mendekati uh, masuknya fajar yang kedua, fajar shodiq. Fajar pertama disebut dengan fajar kadhib ya. Ini yang lebih afdol bagi kita. Dan juga dalam sahur ini memiliki keberkahan. Keberkahan itu umum. Yang jelas, bagi orang yang ingin mendapatkan keberkahan, kebaikan yang sangat banyak, maka hendaklah dia bersahur sebelum berpuasa. Dan waktunya adalah semenjak uh, eh, solat Isya ya, semenjak masuk, masuknya malam, tidak harus setelah Isya, semasuknya malam sampai masuknya waktu subuh. Tapi yang lebih abdul kita katakan tadi adalah di diakhirkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Ah di sini disebutkan mualim ya. Berdasarkan hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah Qultu kam kana qadu ma bainahuma? Qala khamsina ayah. Artinya, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami bangkit untuk salat. Uh, eh, saya maksudnya Anas di sini ya. Uh, Anas bin Malik bertanya, berapa kadar uh, waktu antara keduanya maksudnya antara sahur dengan salat subuh tadi? Dia Zaid menjawab, 50 ayat. Jadi para sahabat itu menentukan antara sahur mereka dengan solat subuh itu adalah 50 ayat. Mereka mengakhirkan eh, sahur tersebut. Kemudian yang dianjurkan yang ketiga adalah eh, menyegerakan berbuka, mempercepat berbuka. Maksudnya mempercepat itu apa? Ketika sudah masuk waktunya berbuka, kita langsung berbuka. Bukan maknanya mempercepat, belum masuk waktu berbuka sudah kita Eh, berbuka tidak. Ketika masuk waktu berbuka kita segera untuk berbuka, tidak menunggu lagi uh, solat atau sebagainya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. Artinya orang-orang senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi ini dianjurkan bagi kita. Eh, jika kita senantiasa ingin mendapatkan kebaikan, kita segerakan untuk berbuka. Jangan ditunda. Karena ada sebagian kaum muslimin dia menundanya atau bahkan disambungnya puasanya dengan puasa yang lain. Tidak. Jadi ketika sudah masuk waktu maghrib kita langsung berbuka baik dengan air ataupun dengan hal yang lain. Namun yang lebih afdol adalah kurma basah kalaupun tidak eh, kurma kering kalaupun tidak ada dengan air putih. Kemudian hal-hal yang dianjurkan yang keempat adalah berbuka dengan menyantap beberapa butir kurma. Eh, kurma mengkal atau rutab ya kurma basah ya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam At-Tirmizi dalam hadis mereka mereka menyebutkan dan hadis ini dari sahabat yang mulia Anas beliau mengatakan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Fa in lam takun hasa hasawatin min ma. Artinya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasanya berbuka dengan menyantap beberapa butir kurma mengkal sebelum eh, beliau salat. Kurma basah ya. Lalu bila tidak ada kurma mengkal, maka beliau menyantap kurma masak. kurma kering kata orang. Lalu bila tidak ada kurma masak, maka beliau meneguk beberapa tegukan air. Ini yang lebih afdol. Kita berbuka dengan kurma. Kita berbuka dengan kurma, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jika tidak, maka dengan uh, air. Kemudian, hal-hal yang dianjurkan yang kelima adalah berdoa saat berbuka dan saat berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga uh, golongan yang tidak Allah tolak doa mereka. Yang pertama adalah as-saim hatta yuftir. Yaitu orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Kemudian yang kedua, wal imamul adil. Imam yang adil. Kemudian al-mazlum dan orang yang dizalimi. Jadi ketika kita berbuka atau ketika uh, dalam berpuasa, doa kita itu di uh, kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbanyak berdoa ketika dalam keadaan berpuasa atau mendekati berbuka. Ketika dalam berbuka juga. Kita perbanyak meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja, mau mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan kebaikan untuk kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, atau mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin kita doakan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah uh, memperbanyak sedekah. Maksudnya uh, yang diajurkan bagi kita yang keenam memperbanyak sedekah, membaca Al-Qur'an, menyediakan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa dan amalan-amalan baik lainnya. Yang pertama kita katakan memperbanyak sedekah. Ini berdasarkan contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini hadis yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan wa kana ajwadu ma yakun fi ramadan hina yalqahu jibril artinya dan sebaik-baik kedermawanan beliau terjadi pada saat bulan Ramadan manakala Jibril menemuinya. Karena di bulan Ramadan Rasulullah senantiasa mentasmikan hafalannya kepada malaikat Jibril. Kemudian wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah di setiap malam bulan Ramadan fayudari suhul Quran. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al Quran kepada Jibril. Farasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair min arrihal mursalah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Jibril menjumpainya, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Uh, dan dicontohkan oleh Ibnu Abbas bagaikan rih al-mursalah. Bagaikan angin yang berhembus. bagaimana angin berhembus? Angin berhembus mengenai semua orang, baik yang besar, yang kecil, yang muda, yang tua, yang kecil, ya. Semua kena anginnya. Ini merupakan contoh yang sangat bagus ya. Rasulullah ketika dijumpai Jibril ketika di bulan Ramadan adalah orang yang paling dermawan. Seharusnya kita umatnya, umat Rasulullah senantiasa dermawan dan juga bersedekah. Ya. Kemudian disebutkan membaca Al-Quran. Dan juga dalam keadaan berpuasa itu terkhusus di bulan Ramadan kita perbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mentasmikan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Karena Al-Quran itu merupakan syafi'an, pembantu, penolong bagi kita. Sebagaimana puasa itu juga penolong, pembantu bagi kita. Dan juga disebutkan di sini menyediakan bukaan bagi orang-orang yang berpuasa. Memberikan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa karena manfaat toroso iman. Siapa yang memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya bagi dia uh, pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Makanya ada orang dia berpuasa satu hari, namun dia dapat pahala seribu puasa. Kenapa? Karena dia memberikan orang berbuka 999 orang. Kemudian diganapkan dengan puasanya menjadi seribu eh, puasa. Jadi dianjurkan bagi kita untuk memberikan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian eh, memperbanyak amalan-amalan yang lainnya, amalan-amalan ibadah ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh disebut muallif di sini bersungguh-sungguh dalam salat malam. Ketika dalam keadaan berpuasa itu kita harus bersungguh-sungguh salat malam eh, terkhusus pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dijelaskan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizrah wa ahya lailahu wa ayqadha ahla artinya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan maka beliau mengencangkan atau simpul kain sarungnya yakni tidak membukanya untuk para istrinya Kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Sepuluh akhir bulan suci Ramadan itu Rasulullah uh, mengencangkan kainnya maksudnya dia tidak melakukan hubungan badan dengan uh, istrinya. Uh, karena pentingnya atau agungnya malam itu. Dan juga dia solat malam, menghidupkan malamnya. Baik dengan solat, ataupun membaca Al-Quran, dan berzikir. Karena qiyamul lail itu lebih umum. Menghidupkan malamnya baik dengan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, ataupun membaca buku-buku para ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang menghidupkan malam uh, malam bulan Ramadan imanan karena beriman dengan bulan Ramadan ini wajib ya wahtisaban mengharapkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya yang telah berlalu. Maksudnya di sinilah dosa-dosa kecil. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dianjurkan bagi kita yang kedelapan adalah umrah. Ketika bulan Ramadan khususnya. berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam umratun fi Ramadhan ta'dilu hajjah artinya Umroh di bulan Ramadhan setara dengan fahala haji hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga al Imam Muslim dalam kitab sahihnya jelas ya bagi orang yang memiliki kemampuan baik secara harta atau kemampuan fisik ya untuk Umroh di bulan Ramadhan, maka silahkan untuk umrah karena pahalanya sangat besar. Rasulullah mengatakan ta'dilu hajjah. Pahalanya seperti pahala haji. Namun perlu kita garis bawahi bukan berarti kalau orang yang sudah umrah di bulan Ramadan tidak perlu baginya untuk haji, tetap haji. Namun eh, pahalanya memang pahala haji. Dan umrah di bulan Ramadan ini tidak mencukupkan bagi seseorang untuk tidak melaksanakan haji lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dianjurkan yang kesembilan ya, yang terakhir disebutkan muallif di sini mengucapkan sesungguhnya aku berpuasa kepada siapa yang mencacinya. Ketika kita dicaci orang lain atau dihina orang lain dan kita dalam keadaan berpuasa kita ucapkan inni shaim. Saya dalam keadaan berpuasa. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wa la yaskhab. Fa in sabbahu ahad aw qatalahu falyaqul inni umruun shaim. Artinya bila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata keji dan jangan berteriak-teriak gaduh. Lalu bila seseorang mencacinya atau memusuhinya, menentangnya untuk berkelahi ya, maka hendaklah dia berkata sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal, muallim menyebutkan sembilan hal ya. Walaupun memang lebih secara zahirnya lebih sembilan hal di antara hal-hal yang dianjurkan bagi kita ketika dalam keadaan berpuasa. Nah, kemudian kita melangkah kepada bagian yang kedua, hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Ada beberapa hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa dan ia bisa mencederai puasanya atau mengurangi pahalanya. Maksudnya eh, memakruhkan puasa kita bisa mengurangi puasa kita, bisa mengurangi pahalanya atau merusak sebagian pahala kita atau merusak puasa kita sebagiannya tapi tidak seluruhnya. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan beristinsak. Jadi orang yang dalam keadaan berpuasa itu boleh dia berkumur-kumur atau beristinsak. Ini tidak membatalkan puasa. Namun dimakruhkan bagi dia berlebih-lebihan. Ini berdasarkan sabda Nabi saw, alaihi wasallam, "Balik fil istinsak illa an takuna Bermaksimallah di dalam beristinsyak kecuali bila kamu dalam keadaan berpuasa. Dan hadis ini diriwayatkan al-Imam At-Tirmizi. Ha, dan beliau mensahihkannya ya. Dan juga disahihkan al-Imam Al-Albani. Jadi ketika kita dalam keadaan berpuasa itu, kita boleh berkumur-kumur memasukkan air ke hidung namun jangan berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua yang dimakruhkan kepada kita adalah berciuman bagi orang yang syahwatnya bergelora. Ya, mencium istri itu tidak membatalkan puasa. Namun terkhusus bagi orang yang memiliki syahwat yang kuat sangat dimakruhkan bagi dia untuk itu. Kenapa? E, karena bisa dikhawatirkan bisa merusak puasanya atau bahkan terjerumus kepada hal yang lebih besar. Dia melakukan hubungan badan dengan eh, istrinya. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, sebagaimana disebutkan atau diterangkan ummul mukminin kepada kita uh, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium saat sedang berpuasa Aisyah mengatakan wa kana amlakakum li uh, Rasulullah uh, senantiasa atau sering mungkin ya mencium istrinya ketika beliau dalam keadaan berpuasa namun perlu kita ketahui Wakana amla amlakakum li irbih Rasulullah adalah orang yang paling mampu mengendalikan syahwatnya dan hajatnya di antara kalian. Jadi hukum asalnya bagi kita mencium istri atau berpelukan dan yang lain itu dibolehkan ketika dalam keadaan berpuasa. Namun lebih baik kita jauhi karena uh, bisa terjerumus kepada hal-hal yang lebih besar. Bisa melakukan hubungan badan umpamanya. Dan terkhusus bagi orang yang memiliki syahwat yang kuat ya. Syahwat yang kuat. Nah, di sini Muallim menyebutkan demikian pula orang yang berpuasa patut menghindari segala hal yang bisa mengorbankan dan menggelorakan syahwatnya. Seperti memandang istrinya terus-menerus atau hamba sahayanya atau membayangkan urusan ranjang karena hal ini bisa membuatnya mengeluarkan air mani atau terdorong untuk melakukan hubungan suami istri. Ya. Jadi intinya eh, yang lebih abdul bagi kita itu kita tinggalkan. Terkhusus bagi orang yang sahwatnya yang kuat dan dia memikirkan hal-hal uh, tentang ranjangnya, bisa nanti mengeluarkan maninya sehingga itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yang dimakruhkan bagi kita adalah menelan dahak karena ia masuk ke dalam perut dan membuatnya uh, membuatnya kuat di samping menjijikkan dan mudarat yang uh, terjadi karena perbuatan ini. Allahu alam. Yang jelas uh, ini memang tidak membatalkan puasa. Lebih abdul memang kita kita jauhi. Kita memiliki dahak umpamanya kita kita buang saja. Walaupun memang kita telan itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keempat mencicipi makanan tanpa ada suatu keperluan. Jika ada keperluan itu tidak dimakruhkan. Bagaimana itu seorang istri umpamanya eh, memasakkan untuk keluarganya dan dia dalam keadaan berpuasa dia cicipi makanan tersebut dengan syarat tidak sampai ke, ke uh, tenggorokannya itu tidak membatalkan puasa dan juga tidak dimakruhkan karena ada keperluan. Namun jika tidak ada keperluan maka itu makruh. Lebih baik dijauhi karena bisa mengurangi pahala puasa tersebut atau bisa mencederai puasa tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan sebagai rangkuman pada bagian pertama tadi kita telah menyebutkan hal-hal yang dianjurkan bagi kita eh, terkhusus dalam keadaan berpuasa. Yang pertama adalah eh, sahur. Jadi kita harus bersahur. Kemudian <clears throat> mengakhirkan sahur. Kemudian menyegerakan eh, berbuka. Kemudian berbuka dengan kurma ya, baik yang mengkal ataupun yang kering. jika tidak ada dengan air e, putih. Kemudian memperbanyak berdoa ketika kita e, berbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, memberikan bukaan kepada eh, orang-orang e, yang berpuasa, kemudian bersungguh-sungguh dalam salat malam, kemudian umrah, kemudian mengucapkan sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa ketika ada orang mencaci kita ataupun mencela kita. Kemudian kita juga telah membahas tadi hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur atau beristinsyak. Istinsyak itu adalah memasukkan air ke ke hidung. Kemudian yang kedua juga dimakruhkan adalah bercumbu ya, berciuman bagi orang yang eh, sahwatnya bergelora. Namun hukum asalnya mencium, memeluk istri itu boleh bagi orang yang berpuasa. Tapi dia harus bisa menahan syahwatnya. Kenapa? Karena bisa nanti membatalkan puasanya, bercumbu dia mengeluarkan mani atau bisa ke hal yang lebih besar. Ah, melakukan hubungan badan dengan istri. Maka itu ah, membatalkan puasa dan membayar kafarat. Kemudian menelan dahak. Menelan dahak adalah hukum asalnya dibolehkan bagi kita, namun lebih afdol ah, kita tinggalkan, kita buang itu. Kemudian yang keempat mencicipi makanan jika tidak ada kebutuhan. Namun jika ada kebutuhan itu dibolehkan dan tidak dimakruhkan. Seperti bagi ibu-ibu yang memasak umpamanya dia dalam keadaan berpuasa, maka dia cicipi makanan tersebut. Ah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته